بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan insyaAllah Pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Fi tafsiri kalamil mannan Karya al Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala Pada pertemuan yang terakhir Kita masih dalam pembahasan ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-57 Dari surat Al-Baqarah Kita ulangi sedikit فقال تبارك وتعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Sampai ayat yang ke-57 eh, Allah mengingatkan kepada Bani Israel Secara rinci tentang nikmat-nikmatnya Nikmat yang Allah berikan kepada mereka Allah rinci dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan Dan ingatlah Ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun Dan bala tentaranya pengikut-pengikutnya yang mereka menimpakan azab yang berat kepada kalian mereka membunuh anak-anak laki-laki kalian anak-anak kalian yang berjenis kelamin laki-laki dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian dibiarkan hidup dalam keadaan hina muzallal tunduk wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim dan yang demikian itu atau pada yang demikian itu terdapat bala ikhtibar ujian cobaan dari Rob kalian ya. ujian yang besar ya. dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka Ya. dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya Allah ingatkan ketika Allah menyelamatkan mereka dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya Wa idh farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian laut. Allah belah laut sehingga mereka bisa melewati laut tersebut ya, tanpa basah, ya, tanpa harus berenang. Ya. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untuk kalian dan kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan kalian menyaksikan, melihat Allah ingatkan kepada Bani Israel Ketika mereka ketakutan Akan terjangkau Tertangkap Oleh Fir'aun dan bala tentaranya Yang apabila tertangkap dan terjangkau Maka niscaya mereka akan binasa Dan akan tetap dalam siksaan Fir'aun dan bala tentaranya Namun Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka Mereka mampu melewati laut tersebut Kemudian mereka menyaksikan Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam Binasa ditelan lautan Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun Subhanallah nikmat demi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Bani Israel Kemudian Allah ingatkan dengan nikmat-nikmat tersebut Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa itu untuk memberikan kitab Taurah Yang akan menjadi pegangan, pedoman hidup ya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa ya, akan memberikan Taurat ya, setelah 40 malam. Musa pergi meninggalkan kaumnya ya. Memenuhi janji Robnya ya. Akan tetapi kaumnya yang ditinggalkan Thummat ijla min Akan tetapi sepeninggal Musa Kalian, wahai Bani Israel Menyembah al-ijl Menyembah anak lembu ya. Patung Lembu yang terbuat dari emas Wa antum zalimun dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Hai ya. musyrikun, kalian adalah orang-orang yang zalim yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Wa antum zalimun ay musyrikun dan kalian adalah orang-orang yang berbuat zalim itu berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak sabar dengan datangnya Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah mengatakan summa afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kemudian kami memaafkan kalian setelah itu. Ya, subhanallah. Nikmat demi nikmat. Ya. Allah maafkan. Ya. Allah ampuni mereka Ya, setelah mereka berbuat pelanggaran, kemaksiatan, dosa, Allah Allah maafkan mereka. Ya. Allah ampuni mereka. Thumma afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Ya. Allah ingatkan Bani Israel dengan nikmat ini. Nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan lagi wa id ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa al-kitab yaitu Taurat wal furqan dan keterangan-keterangan yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil la'allakum tahtadun agar kalian mendapat petunjuk Allah ingatkan dengan nikmat Taurat ya, yang menjadi pedoman dan pegangan hidup yang menjadi hukum ketika itu. Allah ingatkan Bani Israel dengan nikmat Taurat yang Allah turunkan untuk mereka. Kemudian Allah ingatkan lagi dengan nikmat yang lain. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum Fataba alaikum innahu huwa tawabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian berbuat zalim ya, kepada diri kalian sendiri. Ya, yaitu dengan kalian menyembah patung anak lembu. Ya. Fatubu ila barikum, maka bertaubatlah kalian kepada Robbi yang telah menciptakan kalian. Itu bertobatlah kepada Allah. Faktulu angfusakum dan bunuhlah diri-diri kalian. Yaitu sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya sebagai bentuk taubat. Ya. Ini bentuk taubatnya naam umat terdahulu. Ya. Sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya. Faktulu angfusakum bunuhlah diri-diri kalian. Zalikum khairul lakum inda barikum. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kalian. Fataba alaikum, maka niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Allah ingatkan dengan nikmat taubah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka Allah subhanahu wa ta'ala tawab Maha penerima taubat Padahal mereka telah banyak melakukan pelanggaran, dosa dan kemaksiatan Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Tawabur rahim maha menerima taubat dan maha penyayang kepada hamba-hambanya ya. sehingga para hamba jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala la taknatu min rahmatillah jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jangan berputus asa dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ya. allaha ghafur Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun ya. Allah ingatkan kepada Bani Israel atas nikmat ini Dan ini ayat yang terakhir kemarin kita baca ya. Dan telah kita baca juga penjelasannya dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala <clears throat> Kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya. Itu ayat yang ke-55 sampai ke-57. Allah berfirman wa id kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa as sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian mengatakan ya Musa kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara jahroh ya, itu secara terang ya, dengan mata kepala sendiri ya, kasat mata maka karena sebab itulah kalian disambar oleh soekah ya. halilintar soekah suara yang sangat keras ya. yang apabila orang mendengarnya ima dia mati di tempat ya. atau dia pingsan ya. fa akhadatkum as-sa'iqah wa antum tandurun maka karena sebab itulah kalian disam apa disambar halilintar ya. wa antum tandurun sedangkan kalian menyaksikan ya, menyaksikan temannya yang lain mengalami hal yang demikian ya. ini permintaan yang besar ya. nah tidak akan beriman sampai melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, ini permintaan Bani Israel kepada Musa alaihi salatu wassalam. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian ayat yang selanjutnya kemudian kami hidupkan kalian kembali setelah kalian mati La'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Ya. Allah hidupkan kembali ya. setelah mereka mati atau setelah mereka pingsan. Ya. Yang demikian agar mereka juga mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, Allah ingatkan dengan nikmat ini. Allah ingatkan lagi dengan nikmat yang berikutnya. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَسَلْوَى Dan kami naungi kalian dengan ghamam, dengan awan putih. Ya. Itu awan yang bisa menahan panas terik matahari ya, di tengah-tengah padang Sahara. Kami naungi kalian dengan ghamam, dengan awam, awan Wa anzalna alaikumul manna wa dan kami turunkan kepada kalian man dan juga salwa. Ya. Ada yang mengartikan alman adalah cairan yang bentuknya seperti madu, ya. seperti air sadap. Ya. Ada juga yang mengartikan semua rizki yang didapatkan tanpa lelah. Ya. Ini namanya man. Wasalwa dan juga kami turunkan kepada kalian salwa yaitu burung ya, burung yang dagingnya sangat enak ya, lezat ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum maka makanlah dari makanan yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun Tidaklah mereka mendolimi kami Menganiaya kami ya. Akan tetapi mereka lah yang berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri ya. Allah ingatkan dengan nikmat-nikmatnya ya. Allah sebutkan dengan rinci nikmat-nikmat tersebut kepada Bani Israel ya. Kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dari ayat yang ke 55 ya, sampai ke 57 Qala ta'ala wa idh kuntum ya Musa lan nu'mina lakal hatta narallaha jahrah Dan ingatlah ketika kalian mengatakan kepada Musa Wahai Musa Kami tidak akan beriman kepadamu Sampai kami melihat Allah secara langsung Wahada gayatul zulmi wal jara'ati ala Allah wa ala rasulih Kata Syekh Rahimahullah ta'ala Dan ini adalah puncaknya kezaliman Dan ini adalah puncaknya Al-jara'ah jaroah, kekurang ajaran ya. terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya. Ini puncaknya naam kezaliman, puncaknya jaroah, ya. pelanggaran, kekurang ajaran, ketidaksopanan kepada Allah dan Rasulnya. sa'iqah. Maka karena sebab itulah mereka tersambar sa'iqah. Ya. Suara yang menggelegar. Ya. Yang bisa menyebabkan orang yang mendengarnya mati atau pingsan. Immal maut awil ghasyiyatul azimah. Imma mati atau pingsan yang berat. Ya. Karena sebab suara yang menggelegar tersebut. Wa antum tanzurun sedangkan kalian menyaksikan. wuku azalik ay menyaksikan kejadian tersebut. Kullun yanduru ila sahibihi. Setiap mereka melihat kepada temannya. Mengalami hal yang demikian. Summa ba'atsnakum min ba'di min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian setelah itu kami bangkitkan kalian yaitu kami hidupkan kembali kalian setelah matinya la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur eh tashkurun Allah agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ثم dzakara ni'matahu 'alaikum fit التيه wal bariyatil khaliyati minaz zilali wasi'atil arzaq. Kemudian Allah juga menyebutkan nikmatnya. Allah menyebutkan nikmatnya kepada kalian itu kepada Bani Israel. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka di padang Sahara yang luas wal bariyat wal bariyatil khaliyati minaz zilal wasi'atil arzak nikmat yang Allah berikan kepada mereka di daratan yang luas ya. yang kosong dari zilal dari naungan ya. wasiatil arzak yang kosong dari naungan dan juga kosong dari naam rizki Allah berikan nikmatnya di tempat yang seperti itu, ya. tempat yang panas, ya. padang Sahara, ya. daratan yang luas. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka di tengah-tengah padang Sahara. Apa yang Allah berikan kepada Bani Israel? di tengah-tengah padang Sahara yang begitu panas, ya, nggak ada pepohonan. Ya. Fakola Allah mengatakan wazallalna alaikumul ghamam dan kami naungi kalian dengan ghamam itu dengan awan awan putih yang bisa naam ya, menahan panas terik matahari sehingga mereka ternaungi tidak panas. Ini nikmat yang besar. Di tengah-tengah padang pasir seperti itu, kondisi panas, Allah naungi mereka dengan awan sehingga mereka tidak kepanasan. Allah ingatkan dengan nikmat ini. Wa dzallalna 'alaikumul ghamam dan kami naungi kalian dengan ghamam dengan awan. Ya. Wa anzalna 'alaikumul manna dan kami turunkan kepada kalian al-manna. Wahwa al-manna adalah <clears throat> kata Syekh rahimahullahu taala ismun jami'un likulli rizqin hasanin yuhsalu bila ta'bin. Semua nama yang mencakup apa e, alman adalah sebuah nama, sebuah nama yang mencakup setiap rezeki yang baik yang dihasilkan atau didapatkan dengan tanpa taat, ya, tanpa rasa lelah, ya, tanpa dengan harus bersusah payah. Ya, nikmat yang baik ya, yang didapatkan dengan cara yang mudah. Ini namanya man. Baik, ya. ini menurut salah satu nah pendapat ahli tafsir. Ada yang mengatakan man adalah eh, cairan semodel cairan madu. Iya. Waminhu dan diantaranya, ya, diantara rizki yang baik yang didapatkan tanpa harus bersusah payah, ya, bisa didapatkan dengan mudah. Waminhu diantaranya zanjabil ya. Apa zanjabil? Jahe yang kalau antum lempar e, ke tanah dia tumbuh. Nah, ya. Nah, dan antum memanen pun tidak susah, ya. Nah, zanjabil mudah untuk tumbuh, ya. mudah untuk dipanen. Wal gamah demikian pula di antara contoh nikmat yang baik, rizki yang baik yang didapatkan tanpa susah payah, kamah jamur tumbuh naam di pepohonan misalkan atau di suatu tempat ya, yang antum bisa langsung untuk memanennya ya, atau mengambilnya ya. kamah semodel jamur wal khubs demikian pula khubs ya, roti wa ghairi dzalik dan yang lainnya dari rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala yang baik yang bisa dihasilkan tanpa harus bersusah payah. Allah Subhanahu wa taala turunkan alman kepada mereka. Wasalwa dan juga Allah Subhanahu wa taala turunkan salwa kepada mereka. Qala Syekh ta'irun saghirun yaitu burung yang kecil Yuqalahu as-sumani. Dikatakan atau dinamakan juga burung ini burung as-sumani atau as-samani. Ya. Tibul lahmi. Ya. Burung ini enak sekali dagingnya. Ya. Fakana yanzilu alaihim minal manni wasalwa. Mayakfihim wa yukituhum. Ya. Dan dahulu turun kepada mereka dua nikmat ini yaitu alman dan salwa mayakfihim wa yukituhum turun nikmat atau dua nikmat ini kepada mereka nikmat yang mencukupi mereka wa yukituhum dan bisa mencukupi kebutuhan makan mereka dengan tadi alman yang Allah berikan kepada mereka ya. Demikian pula salwa yang Allah berikan kepada mereka Nah Cukup bagi mereka Cukup untuk eh, kebutuhan hidup dan kebutuhan makanan mereka ya. Kemudian Allah perintahkan mereka Kulu min tayyibati ma rozaknakum Makanlah Makanan yang baik-baik dari apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Ya. Makanlah makanan-makanan yang halal. Ya. Masih banyak makanan-makanan yang halal. Ya. Nah, dan jauhi makanan-makanan yang haram. Makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dari makanan-makanan yang kami anugerahkan kepada kalian. Airiskon layah la yahsulu nadhiruhu ahli mudun al-mutrafin. Itu makanlah rizki yang didapati atau yang dihasilkan atau la yahsul nadhiruhu, rizki yang tidak ada bandingannya. Ya. Makanlah oleh kalian. Allah perintahkan, makanlah makanan yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian yaitu dari rizki yang layah sulnaziruhu yang tidak didapati naam bandingannya ya. bila dibandingkan dengan makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang kota yang hidupnya mewah ya. Nah, nikmat ini Allah berikan kepada Bani Israel ya. Allah berikan rizki kepada mereka rizki yang tidak ada bandingannya. Bila dibandingkan dengan orang-orang kota yang hidup mewah. Falam yashkuru hadhihi ni'am. Akan tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat ini. Allah berikan kepada mereka alman, as-salwa ya, dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Ya. Rizki-rizki yang begitu banyak, yang begitu enak. Ya rizki-rizki yang tidak ada bandingannya dengan apa yang didapati oleh orang-orang yang hidup mewah di perkotaan. Ya. Akan tetapi Bani Israel lam yashkuru hadhihi ni'am. Mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat ini. Wastamarru ala qasawatil qulub wa kasratil dzunub. Akan tetapi mereka terus-menerus berada di atas kerasnya hati. Ya. Hatinya keras susah untuk menerima ayat-ayat Allah. Wa kasratil dzunub dan terus mereka berada di atas kubangan dosa. Ya, banyak berbuat dosa. Ya, tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ya, subhanallah Allah ingatkan kepada Bani Israel dengan nikmat-nikmatnya ya, terus. Nah. nah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka dalam ayat-ayat ini ya, yang telah Allah sebutkan dengan rinci baik nikmat yang besar atau nikmat yang kecil ya baik nikmat berupa keselamatan atau nikmat berupa pedoman hidup Taurat atau nikmat berupa rizki dan seterusnya Allah sebutkan nikmat yang sangat banyak subhanallah ya akan tetapi mereka tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya. Allah ingatkan kepada Bani Israel. Nah. maka ini pun pelajaran bagi kita. Ya. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, subhanallah. Ya. Dari nikmat kesehatan, ya. nikmat aman, damai, ya. nikmat keluarga, anak, nikmat sunnah ini lebih besar lagi nikmat tolabul ilmi ya, dan seterusnya nah wa in ta'uddu Allah la tuhsuha jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah ini, saya kalian tidak akan mampu ya, tidak akan mampu menghitungnya wa ma bikum min nikmatin faminallah nikmat apapun yang kalian rasakan itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala nikmat badan tubuh normal, ya. tidak ada kecacatan. Ya. Nah, nikmat bersaudara, ukhuwah, ya. dan seterusnya dari berbagai macam nikmat, subhanallah sangatlah banyak. Ya. Sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersyukur akan Allah tambah, ya. Nah, mensyukuri apa yang Allah bagikan kepadanya, maka Allah akan menambahnya. Sebaliknya yang tidak mensyukuri, Allah sebutkan azabku sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat-ayat yang sudah kita baca tadi walaupun Allah Subhanahu wa taala ingatkan ayat-ayat tersebut atau nikmat-nikmat tersebut kepada Bani Israel. Tapi ini juga pelajaran bagi kita yang terus nah, menerus menerima nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peringatan untuk kita agar kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan seperti yang Allah sebutkan tadi. Ya. Telah banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan mereka terus di atas dosa dan kemaksiatan. Mereka terus di atas kosawatil kulub, wa kasratil kerasnya hati ya. dan juga banyaknya dosa. Kemudian pada ayat yang terakhir, wama zalamuna dan tidaklah mereka menzalimi kami kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tidak bersyukurnya mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bermaksiatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wama zalamuna. Tidaklah mereka menzalimi kami yakni bitilkal af'alil mukhalifati li awamirina yaitu dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menyelisihi perintah-perintah kami itu ya, kelakuan mereka, perbuatan mereka, kemaksiatan mereka itu tidak mendolimi kami, tidak menganiaya kami kata Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah la tadurruhu maksiatul asin. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, tidak bermudarat baginya kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak mengurangi kerajaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah walaupun seluruh manusia ini zalim. Ya. Semuanya durhaka kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Kamala tanfa'uhu ta'atu ta'iin. Sebagaimana tidak bermanfaat bagi Allah ketaatan orang-orang yang taat. Walaupun semuanya taat. Soleh semuanya. Ya. Itu sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah. Ya. Tidak menambah kekuasaan Allah. Tidak menambah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Karena ketaatan tersebut manfaatnya kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, kepada orang-orang yang taat. Bukan manfaatnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Akan tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Fayaudu dororuhu alaihim. Sehingga kembali kemudaratannya kepada mereka sendiri mereka bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, naam. Kembali mudorotnya, ya, bahayanya, akibatnya kepada diri mereka sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah, ya. Selesai dari ayat yang ke-49 sampai 57 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan nikmat-nikmatnya ya. Nah, Allah ingatkan kita dengan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan. Allah ingatkan kita agar kita bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Nah, jangan seperti yang Allah sebutkan di sini, yang telah Allah berikan banyak nikmat akan tetapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan mereka berbuat dolim kepada diri mereka sendiri. Nah, Taib naktafi bihadal migdar kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.